Tadlis Tadlis didefinisikan artinya menyampaikan hadis dengan sanad yang dikira berderajat lebih tinggi daripada derajat yang sesungguhnya. Berbagai bentuk tadlis. Tadlis terbagi menjadi dua bentuk, yaitu tadlis isnad dan tadlis suyuh. Yang pertama, tadlis isnad adalah seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis dari seorang syekh. Namun sebenarnya ia tidak mendengar dari orang tersebut atau tidak melihat hal itu dikerjakan oleh orang tersebut. Perawi tersebut meriwayatkannya dengan lafat yang menggambarkan bahwa ia telah mendengar atau melihatnya. Contoh, Qala, dia berkata, Fa'ala, dia berbuat, an fulanun dari fulan an fulanun qala bahwa fulan berkata fala atau sejenisnya yang kedua tadlis suyuh adalah seorang perawi menyebut atau menyifati gurunya dengan sifat yang tidak ia miliki sehingga orang menyangka gurunya tersebut adalah orang lain. Hal ini bisa jadi karena gurunya lebih muda darinya, sehingga dia tidak ingin ketahuan bahwa dia telah meriwayatkan dari orang yang lebih muda darinya. <clears throat> Atau perawi tersebut melakukan hal tersebut dengan tujuan agar orang-orang mengira bahwa dia memiliki banyak guru, atau ia melakukannya karena berbagai tujuan yang lain. Para pelaku tadlis atau mudallisun. Para pelaku tadlis sangat banyak. Di antara mereka ada perawi yang dhaif dan ada yang thiqah seperti Al-Hasan Al-Basri, Humaid At-Tawil, Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, Muhammad bin Ishaq, dan Al-Walid bin Muslim. Al-Hafidh yakni Ibnu Hajar mengelompokkan lisin ke dalam lima tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, perawi yang jarang melakukan tadlis seperti Yahya bin Sa'id. Kedua, <clears throat> perawi yang dianggap oleh para imam ahli hadis telah melakukan tadlis, tetapi mereka tetap menuliskan hadis yang ia sampaikan dalam kitab Sohih karena perawi tersebut adalah seorang imam dan hanya sedikit melakukan tadlis sehingga perbuatan tadlisnya itu tidak teranggap jika dibandingkan keimamannya. Contoh perawi jenis ini adalah Sufyan Al-Thawri. Bisa jadi ia melakukan tadlis, namun ia hanya melakukan tadlis dari perawi yang tekoh, seperti yang dilakukan oleh Sufyan bin Uyainah. Ketiga, orang yang sering melakukan tadlis yang tidak terbatas pada para perawi sikoh saja, seperti Abu Az-Zubair Al-Makki. Keempat, orang yang sebagian besar tadlis yang dia lakukan berasal dari para perawi dhaif dan majhul seperti yang dilakukan oleh Baqiyah bin Al-Walid. Kelima, orang yang disifati lemah karena suatu faktor yang lain. Seperti Abdullah bin Luhai'ah. Dalam Tobakotul Mudalisin, jilid 1 halaman 54, Ibnu Hajar mengatakan riwayat yang dihafal oleh Abdullah bin Luhai'ah telah tercampur di akhir umurnya sehingga banyak riwayat mungkar yang beliau riwayatkan. Hukum hadis mudallas Hadis yang diriwayatkan oleh perawi mudallis tidak dapat diterima kecuali bila ia seorang yang sikoh dan menegaskan yakni menyampaikan hadis tersebut dengan sikot jazm bahwa dia mengambil hadis tersebut secara langsung dari orang yang dia riwayatkan hadisnya dengan mengatakan sami tu fulanan yakul aku mendengar fulan berkata atau itu fulanan yaf'al aku melihatnya melakukan Haddasani, dia menceritakan kepadaku atau sejenisnya. Akan tetapi hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang menggunakan sigot tadlis dari para perawi mudalis yang sekoh tetap diterima karena umat telah menerima dua kitab Sahih ini dengan sepenuh hati tanpa perlu perincian.